Pada poin ke-125 ini Syekh Abdullah Ad-Dus rahimahullah menyebutkan huwa anna man sadaqa Allah fi ma'ahadahu wa yu'ahiduhu alayhi min takrar dhara'at ilayhi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in فهذا ينضبط توازنه في أخلاقه وسلوكه في جميع نواحي الحياة ويكون إنسانا صالحا لا ينتفع بحياته هو فقط بل ينتفع به غيره كما أمر الله بذلك يحيا حياة طيبة حتى إذا حقق العمل الصالح المنبعث من خشية الله ومراقبة حكمه ولا يحصل التوازن وينضبط إلا بالجمع بين العلم والعمل والغاية والوسيلة والمادة والروح والمحبة والوجدان والحكمة والعاطفة فيحصل حينئذ الإنصاف مع الانتصاف والإحسان مع الموجدة والصلة في مقابلة القطيعة والإعطاء في مقابلة الحرمان والعفو عند المقدرة Adapun ini uh, penjelasannya bahwa seorang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjanjiannya kepada Allah di dalam keyakinannya kepada Allah karena dia menyatakan ia kena na'budu wa kena nasta'in. Ya Allah, aku hanya beribadah kepadamu hmm. dan menyembah kepadamu serta minta pertolongan hanya kepadamu. Kemudian dia menundukkan seluruh jiwanya, seluruh pikirannya, seluruh arah hidupnya untuk Allah SWT. Sehingga kemudian dia menyatakan inna salati ونسكي ومحياي ومماتي wa رب العالمين بهو alamin bahwa salatku, ibadahku, hidup dan matiku untukmu ya Allah. Ketika itu terjadi pada diri seseorang dengan kejujuran yang ada dalam dirinya kepada Allah, maka yang terjadi adalah adanya keseimbangan di dalam moralitas yang menghiasi diri orang itu. Hmm. Dia akan melakukan satu langkah-langkah dengan akhlak mulia dalam seluruh tatanan kehidupan. Sehingga dia menjadi manusia yang saleh. Yang tidak hanya dia bermanfaat dalam kehidupannya untuk dirinya saja, tetapi orang lain pun merasakan kemanfaatan itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT agar dia, dia hidup sesuai dengan ketentuan Allah sehingga karenanya tidak akan mungkin seseorang mendapatkan keseimbangan di dalam akhlaknya. Keseimbangan di dalam semua bagian daripada aspek kehidupannya. Kecuali bila ia menggabungkan antara ilmu dan amal. Menggabungkan antara tujuan dan sarana. Antara materi dan spiritual. Yeah. Antara cinta dan seluruh bentuk perasaan-perasaan dalam dirinya antara ilmu dan semangat di dalam membangun kehidupan ini sehingga karenanya dia akan menjadi orang yang sangat objektif dan dia akan selalu berusaha bukan sebatas untuk baik buat dirinya tapi juga memperbaiki orang lain dia akan selalu menjalin hubungan tanpa harus memutus dia harus selalu berusaha untuk memberi tanpa menghentikan. Iya. Dan ia akan mudah untuk memaafkan pada saat dia mampu untuk memaafkan. Nah, jiwa manusia muslim seperti ini yang dia kemudian dibangun di atas kejujuran kepada Allah mempunyai akhlak yang mulia dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa seorang pedagang yang seharusnya dia mempunyai sikap keseimbangan di dalam akhlak perdagangannya. Samhan idaba, samhan idabta. Hmm. Dia mudah untuk memaafkan pada saat jual beli, pada saat menjual, atau pada saat membeli. Dia orang yang mudah. Al-mu'minu hayyinan marin. Orang mukmin itu orang yang mudah tidak mempersulit segala urusan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa tidak ada dua masalah yang dihadapkan kepada Rasulullah kecuali beliau akan memilih yang paling mudah dari keduanya. Yeah. Ini adalah merupakan akhlak mulia. Sehingga karenanya kalau kita memperhatikan berbagai macam kehidupan manusia sekarang ini sesungguhnya yang terjadi adalah hilangnya keseimbangan. Terutama keseimbangan di dalam akhlaknya baik itu kepada Allah, baik itu kepada apa ini Al-Quran, yeah. baik itu kepada Rasulullah SAW, baik itu kepada kedua orang tuanya, hmm. ataupun kepada sama manusia pada umumnya. Yeah. Hilangnya keseimbangan di dalam apa ini eh, membangun akhlak kepribadiannya itu, sehingga nampak sekali sesuatu yang bersifat uh, uh, amoral atau yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dalam keislaman. Bahkan kemudian masyarakatnya pun akan muncul perilaku-perilaku menyimpang di dalam akhlak dan moralitasnya itu. Padahal kata seorang yang bernama Syekh apa ini uh, eh, Shauqi Bik mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa anhum dhahabu dhahabat akhlakum bahwa sesungguhnya hakikat masyarakat itu ditentukan daripada kualitas akhlaknya. Jika kemudian akhlak suatu masyarakat itu hilang, maka hilanglah masyarakat itu. Nah, bagaimana kondisi akhlak masyarakat kita, terutama masyarakat Muslim, yang seharusnya mereka mempunyai keseimbangan itu, sehingga kemudian di dalam semua aktivitas kehidupannya dia penuhi dengan segala macam akhlak mulia tanpa kehilangan keseimbangan. Karenanya satu kali ada orang Yahudi memberikan salam kepada Rasulullah. Hmm. Salamnya itu sebenarnya sangat menyakitkan. Hmm. Dengan mengungkapkan Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu, alaikum ya Rasulullah. Ya bukan alaikum assalamu. Hmm. Assalamu itu artinya mati, mati atau racun hmm. sesuatu yang sifatnya mencelakakan kita. Hmm. Nyumpah serapat. Ya. Nyumpahi. Dia nyumpah sebenarnya. Dia bukan memberikan salam karena orang memberikan salam itu dia sifatnya memberikan doa. Tetapi dia tidak dalam bentuk memberikan doa tetapi memberikan kecaman. Hmm. Nah, pada saat seperti itu Rasulullah SAW tidak bergeming dengan kemudian mengungkapkan kata-kata yang lain atau sesu serupa dengan kata-kata orang itu. Bahkan harus mengatakan wa alaika. Cukup itu kembali kepada kamu. Hmm. Wa alaika. Dikembalikan Rasulullah kepada orang itu. Maka ketika hal itu terdengar oleh Rasul, oleh Aisyah radhiyallahu marah betul Aisyah ini kepada orang Yahudi itu. Saya mengatakan wa alaika la'nah sampai berjumpa juga. itu ya? Sambil menjumpa juga. Itu laknat buat kamu itu. Hmm. Ya. Rasulullah SAW tidak pantas diungkapkan seperti itu. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu Kenapa kamu harus mengucapkan hal seperti itu? Laisal mu'minu bifahash. Hmm. Wala la'an, wala badi. Hmm. Orang mukmin itu kata-katanya tidak kotor. Kata-katanya tidak mengandung laknat. Sumpah serapah seperti itu. Kata-kata tidak mengandung sesuatu yang corok. Makanya kemudian ungkapan Rasulullah SAW kepada Aisyah sambil mengingatkan, bukankah kamu mendengarkan aku sudah balikkan kepada dia hmm. dan mengatakan wa alaika cukup tanpa harus kemudian berbuat yang sama dengan orang seperti itu. Berlebihan. Ya, berlebihan. Ini adalah hilangnya keseimbangan pada Aisyah radhiallahu anha yang kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah dengan tenangnya beliau hanya mengatakan wa alaika. Nah kita melihat betapa ketidakseimbangan dalam diri kita dalam banyak kesempatan. Sehingga kemudian sikap sesuatu perilaku kurang sabar iya. atau kurang berani atau kurang dalam moralitas yang kita tunjukkan dalam uh, kita menyikapi suatu masalah itu. Nah karenanya Rasul mengatakan apa? Ini lam ub'as la'anan wa innama bu'itsu rahmah. Aku tidak diperintahkan, aku tidak diutus untuk menjadi tukang melaknat, tukang mengecam, tukang memperolok-olok, tukang menjelek-jelekan, tukang orang memberikan sebuah serabat. Tidak. Tetapi aku diutus oleh Allah untuk membawa rahmat kita pun umat Islam hendaknya menjadi rahmat buat umat manusia. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sebagaimana hal itu diungkapkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'ad, ahsin khuluqaka nas Wahai Mu'ad, perbaiki akhlakmu kepada manusia. Karena jika kemudian kita berakhlak baik kepada manusia, yang muncul berikutnya adalah respek daripada para manusia itu untuk mau mendengarkan kita, untuk mau mendengarkan nasihat kita, untuk kemudian mau mendekati kita, untuk mau kemudian bermuamalah dengan kita. Karena itu kita diingatkan selalu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kita berusaha untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan ya. dan itu akan sangat berkaitan dengan yang namanya akhlak mulia. Sebab Rasul mengatakan al-birru husnul khuluq. Yang namanya bir, yang namanya kebaikan itu ada pada akhlak yang mulia. Ya, dan itu karenanya kita sebagai umat Islam diperingatkan oleh Rasulullah inna min min khiyarikum ahasinikum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan ini tentunya apa ini menunjukkan betapa dorongan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk menyeimbangkan diri di dalam berperilaku dengan akhlak mulia. Sehingga karenanya kita akan dapat menghadapi segala macam masalah tanpa kehilangan keseimbangan. Sebab ketika orang itu hilang keseimbangannya, maka saat itulah terjadi suatu perilaku-perilaku yang tidak senonoh, perilaku-perilaku emosi yang berlebihan, perilaku-perilaku yang tidak terkontrol. Itu menyebabkan orang itu sehingga kemudian apa ini nampak perilaku-perilaku buruknya. Baik itu bisa jadi daripada tangannya yang mudah memukul atau kemudian kakinya yang mudah menendang atau kemudian sikap-sikapnya yang kemudian mudah menyakitkan. Demikian pula lisannya yang kemudian memaki-maki. Itu menunjukkan adanya satu perilaku yang tidak bagus. Yang kemudian eh, disebabkan karena hilangnya keseimbangan itu. nah, ya? Iya. Hmm. Sebab orang kalau kemudian eh, muncul dari lisannya ataupun perbuatannya hmm. sesuatu akhlak yang tidak baik, hmm. maka itu bertanda bahwa keyakinan ataupun pikiran orang itu mengandung satu masalah. Nah, karenanya kita ketika menyatakan iya karena abudu wa iya karena stain, kita sadari bahwa kita harus mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian mencoba membangun kepribadian sesuai diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga Rasulullah dimuji oleh Allah dengan ungkapannya wa innaka la ala khuluqin azim hmm. wahai Muhammad sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang sangat mulia hmm. nah ini bukan hanya dalam kaitan dengan masalah ibadah kepada Allah tetapi juga berefek kepada hubungan uh, horizontal yeah. sesama manusia sehingga itu akan nampak sekali suatu bentuk perilaku yang menarik ya yang menyebabkan orang itu teduh bersamaan dengan dia merasakan orang itu nikmat ya. ketika dekat dengan dia dan seterusnya dari perilaku-perilaku baik ya insya Allah kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang insya Allah. ya barakallahu uh, berkaitan dengan bagaimana membangun keseimbangan akhlak betul Seth. dalam diri seorang muslim uh, saya segera mengingatkan kembali yang dulu pernah saya sampaikan uh, pernyataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Mm -hmm. Ada empat uh, akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim apalagi di dalam rangka untuk menjaga keseimbangan dalam dirinya sehingga kemudian tidak terjabat terjadi, terjadi suatu apa ini ke, ke, apa perilaku yang miring perilaku yang menyimpang Nah ini tentunya harus kita apa ini aplikasikan dalam kehidupan kita dan tentunya e, karena manusia ini cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya maka hawa nafsu inilah yang harus kemudian dikendalikan supaya betul-betul e, sebagaimana e, suatu hadis Nabi SAW yang disahkan oleh Imam Nawawi dan didaifkan oleh sebagian ulama lain. Betul bahwa Rasul mengatakan la yu'min wahadukum hatta yakuna hawahu hmm. taba'an lima jitu bih. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga menjadikan hawa nafsunya itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang hawa nafsu kita harus kita cocokkan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah di antara yang dapat menyeimbangkan seseorang di dalam perilaku dan akhlaknya ketika dia memunculkan suatu keyakinan yang jujur kepada Allah, ya. maka dia akan memiliki akhlak sabar. Hmm. Karena sabar ini akan menjadikan orang itu mampu bertahan, mampu untuk menahan emosi, mampu untuk uh, menghadapi gangguan, dan dia punya suatu perilaku yang tidak mudah untuk dendam. Dia akan jauh daripada sikap egoisme. Egoisme pribadi. Ya, karena sikap sabar tadi itu. Dan muncul dari orang sabar itu orang yang penuh dengan kasih sayang, memperhatikan orang lain, dan tidak mudah untuk lepas kontrol dan bersikap yang terburu-buru. Makanya kecenderungan orang yang sabar itu dia lebih hati-hati sehingga tidak mudah untuk terpengaruh, tidak mudah untuk apa, terpancing, tidak mudah untuk melakukan suatu langkah-langkah yang justru akan menjerumuskan diri sendiri, yang justru akan justru merugikan masyarakat banyak umpamanya. Makanya kesabaran inilah yang menjadikan orang itu tahu apa akibat yang akan ditimbulkan. Umpamanya ada anak-anak muda melihat para pasukan Tatar waktu itu mereka adalah pasukan yang sangat bengis, bengis kepada umat Islam. Meskipun akhirnya mereka masuk Islam, sebelum itu mereka banyak membantai orang Islam. Nah, suatu kali eh, pasukan Tatar ini, sebagaimana pasukan Amerika di Irak itu, hmm. nah, pasukan Tatar ini pada saat jeda tertentu mereka ini <laughs> mabuk. Hmm. Nah pada saat mabuk itu oleh pemuda-pemuda muslim itu akan ditegur. Janganlah kalian mabuk di tempat kita gitu. Mm -mm. Maka oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ulama pada saat itu mm -mm. mengatakan dan mengingatkan kepada pemuda itu jangan kalian tegur. Mm. Ya, sabar. Sebab justru kalau mereka sadar tidak dipengaruhi oleh minuman keras itu, justru kalian akan dibunuh oleh mereka. Mm. Lihat, perilaku anak-anak muda yang cenderung untuk bereaksi cepat. Yeah. Dan lihat reaksi seorang ulama dengan kemudian kesabarannya dan melihat sesuatu yang jauh. Justru biarkan mereka dalam kemabukannya, mm -hmm. sebab kalau mereka tidak mabuk, nanti kalian yang akan dibunuh. Berarti mabuknya para tentara itu akan menyebabkan uh, tertundanya atau kemudian terhindarnya satu perilaku yang lebih buruk lagi yang ditimbulkan oleh Eh, perilaku para tentara eh, Tartar, uh, tersebut. Hmm. Nah, ini adalah satu bentuk sikap sabar yang menyeimbangkan perilaku orang itu. Meskipun untuk mencapai tingkat kesabaran ini, para ulama mengingatkan agar kita senantiasa untuk menegakkan kewajiban. Hmm. Ya, sebab sabar itu nggak datang begitu saja. <laughs> sabar akan diberikan oleh Allah kepada seorang yang betul-betul dia itu menegakkan kewajiban. Kemudian yang kedua, meninggalkan larangan-larangan Allah. Iya. Dan yang ketiga adalah e, menerima ketentuan Allah meskipun dirasa kurang menguntungkan. Berat ya satu. Iya. Hmm. Dan ini akan kita lihat betapa kesabaran para salafus saleh ketika mereka menghadapi musibah, menghadapi keadaan hmm. disebabkan mereka Artinya komited terhadap syariat Allah secara benar. Mereka begitu hati-hati untuk apa ini uh, menghadapi kemaksiatan dan dosa-dosa dan kemudian kesabaran itu menonjol sekali pada diri mereka bahkan pada posisi yang sangat genting sekaligus mereka akan nampak kesabarannya itu ya nah poin yang kedua yaitu kesabaran eh, setelah kesabaran itu adalah ifah yang dimana Eva itu menjadikan seseorang mampu meninggalkan dosa-dosa, mampu meninggalkan perilaku buruk, mampu meninggalkan ucapan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai satu perilaku menyimpang, bahkan memalukan. Nah ini tentunya e, menjadikan seseorang akan bisa jauh daripada perzinahan, bisa jauh daripada sikap bakhil, bisa jauh daripada kebohongan, hmm. bisa jauh daripada mengumpat orang lain, bisa jauh daripada mengadu domba, karena adanya perilaku iffah pada diri orang itu. Nah, iffah inilah yang kemudian menjadikan orang itu tidak mudah untuk minta-minta, tidak mudah untuk ngeluh. Hmm. Ya, dia mempunyai harga diri dan merasa malu kalau kemudian terlibat di dalam apa ini kemaksiatan atau yang berkaitan dengan perilaku menyimpang. Jadi ada rasa malu pada dirinya. Nah ini yang yang tentunya eh, harus kita tumbuhkan untuk mencapai keseimbangan dalam akhlak ini. Kemudian yang ketiga adalah keberanian yaitu syaja'ah yang menjadikan orang itu mempunyai suatu keteguhan dan dalam dirinya, ya, dan uh, siap untuk berkorban meskipun itu uh, bernilai tinggi yaitu jiwanya, hartanya, apa saja yang dia miliki dengan keberaniannya itu selama dia membela kebenaran selama dia berada di posisi yang benar dia tidak akan bergeming tidak akan bergeser nah karena keberanian itu nah keberanian ini adalah satu perilaku yang apa ini eh, tengah-tengah antara ngawur dan pengecut itulah keberanian hmm. ya makanya kalau kita berani maka kita tidak akan jadi pengecut atau jadi orang yang ngawur. Hmm. Sehingga semua diperhitungkan dengan matang antara kemaslahatan dan e, eh, kemadaratannya. Yeah. Iya. tentunya kalau orang berani itu akan menilai sesuatu berdasarkan kemaslahatan bukan atas dasar kemadaratan. Nah, kemudian yang keempat adalah sikap adil, sikap adil yang kemudian tidak jarang dalam bentuk suatu perilaku yang objektif. Hmm. Sehingga kemudian tidak cenderung bersikap uh, berlebihan ataupun bersikap kendor dia bersikap tengah-tengah kita. Nah, keadilan inilah yang menjadikan orang itu mudah untuk uh, menjadi manusia yang dermawan, ya, untuk supaya tidak menjadi pelit dan tidak menjadi boros. Hmm. Nah, ini sikap adil ini. Ya, nah, karenanya sekalian kita perlu memiliki perilaku-perilaku mulia seperti ini agar terbangun pribadi yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat antara uh, kebutuhan badan dan kebutuhan spiritual ya dan antara apa ini dalil dan realitas ini semua harus didudukkan secara proporsional sehingga itu akan menjadikan perilaku manusia itu menjadi perilaku yang terkendali, terkontrol dan dilakukan dengan ada dasar yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian tentunya kita di dalam hidup ini akan menghadapi banyak masalah. Ya, masalah dalam rumah tangga, iya. masalah dalam pribadi kita sendiri, Betul. masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, iya. masalah dengan masyarakat, dan itu semua membutuhkan suatu keteguhan di hmm. dalam diri kita sehingga tidak sampai kehilangan keseimbangan. Hmm. Umpamanya orang yang ketika punya masalah, dia tidak tahu bagaimana cara memecahkan masalah itu, yang terjadi adalah muter-muter dalam pikirannya. Kesana kemari, tidak tahu jelas apa cara memecahkannya. Ya terjadi apa? Dia stres. Berikutnya melahirkan suatu apa ini keadaan yang sampai ketika depresi. Nah itu berarti uh, dia harus membutuhkan imma apa psikolog atau psikiater hmm. untuk memecahkan masalah itu. Nah sementara banyak psikolog dan psikiater sendiri punya masalah mereka. mereka pun mengalami hal yang sama. <laughs> ya apalagi dengan uh, kehidupan apa ini ekonomi yang begitu tinggi, iya. kemudian barang-barang inflasi begitu tinggi, hmm. dan kemudian usaha mencari kehidupan begitu sulit, hmm. dan kemudian perilaku manusia yang an, apa ini yang anarkis ataupun uh, apa uh, sangat egoistis, ya. Nah perilaku perilaku yang terjadi di masyarakat ini Ditambah lagi kemacetan, jalan-jalan yang berlobang, dan berbagai masalah yang timbul silih berganti dalam kehidupan kita. Dan ini tentunya membutuhkan satu pribadi yang utuh, yang kuat, yeah. sehingga tidak menjadi pribadi yang uh, apa ini uh, imitatif. Hmm. Saya pernah umpamanya uh, mampir ke satu warung. Hmm Nah di eh, apa warung itu eh, ada sejumlah pengunjung. Saya berdampingan dengan seseorang sampai kemudian ngobrol. Uh, kita pesan apa minuman, kemudian kita hmm. ngobrol sama hmm. bapak yang di sebelah saya itu. Kemudian saya tanya eh, bapak profesinya apa. Hmm. Dia tanya dia bilang saya pendeta. Oh ya. Ternyata pendeta juga mau minum di warung warung sederhana juga. Ya? Tapi Ustaz ngejelasin saya Ustaz juga. Enggak juga. <laughs> ya, saya uh, biasa kalau uh, jalan biasanya ke luar kota apa pakai kaos jadi kaos jadi nggak ketahuan Ustaz itu. Iya. Nah kemudian uh, saya tanya apa enaknya jadi pendeta? Hmm. Saya tanya begitu. Hmm. Kata dia ah nggak enak jadi pendeta. Kenapa Pak? habis disuruh senyum terus. <laughs> Capek ya tadi ya gitu ya. Nah, padahal di dalam ketentuan Islam hmm. senyum itu Surako. merupakan sesuatu indikasi iya. baiknya akhlak seseorang. Betul. Ya mudah senyum, hmm. bukan cemberut aja, <laughs> bukan kemudian mukanya masem aja. Betul. Ya, apalagi eh, kepada isi eh, kepada suami hmm. atau kemudian uh, apa ini uh, yang muda kepada yang tua hmm. ya itu ada satu bentuk penghormatan dengan saat kita bertemu sesama muslim saja senyum itu sudah sedekah hmm. jadi sedekah itu menjadi satu amalan ibadah tanpa mengeluarkan modal <laughs> sehingga dengan dengan cara itu apa yang dilakukan oleh seorang muslim pada saat dia senyum dia tidak ada sikap terpaksa sehingga tidak akan merasakan capek pada saat dia bersenyum. Tapi yang menarik dari pendeta ini karena uh, dia seperti apa ini terpaksa Hmm. Maka ketemu seorang itu dengan senyum-senyum yang dipaksakan sehingga menjadikan dia capek begitu. Bibirnya nah, kering. Nah, begitu itu pengakuan orang ini sehingga kemudian uh, apa ini uh, kita bersyukur kepada Allah yeah. yang telah menjadikan syariat Islam ini penuh dengan akhlak mulia yang bukan melahirkan rasa capek tetapi yang terjadi adalah rasa kenikmatan keindahan ya kenikmatan keindahan ya. karena memang e, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama hmm. kalau orang itu merasakan betapa hebatnya surga nikmatnya surga indahnya hmm. surga hmm. orang itu tidak akan memperoleh kenikmatan seperti di surga itu hmm. kalau dia tidak bisa merasakan nikmatnya kehidupan dunia ini hmm. dan itu ada pada ibadah Ketika seorang itu taat kepada Allah, dia merasakan nikmatnya hubungan dia dengan Allah. Yeah. Dia merasakan setiap apa karunia yang dia yang dia peroleh dari Allah SWT. Maka kemudian semakin dia memperoleh nikmat, semakin dia menjadikan cinta kepada Allah, semakin dia mensyukuri nikmat Allah, semakin dia merasa dekat dengan Allah, semakin dia menambah ibadahnya kepada Allah, semakin dia bertawakal kepada Allah, semakin dia berharap kepada Allah, semakin dia rindu kepada Allah, sehingga hmm. kemudian dia menginginkan untuk segera kembali kepada Allah. Ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Tetapi kalau itu dilakukan dengan keterpaksaan, hmm. yang terjadi adalah capek, mau sholat capek, Ya, mau ini capek, apalagi mau datang pengajian, hujan-hujan lagi, ngeremeng lagi. Ya, hujan lagi, mendingan gak pengajian deh. Coba <laughs> kalau kita rasakan setiap kali ada hujan kita nggak datang ke dakta, berarti yang terjadi cuma rekaman gitu. Ya. Iya, rekaman. Nah, makanya semangat untuk tanpa ada penghalang di dalam kita beribadah kepada Allah. Hmm tanpa harus kemudian kita e, merasa suatu apa nih kondisi yang yang kemudian menjadikan kita mengeluh atau kemudian hmm. kita kita keberatan hmm. untuk melaksanakan ibadah itu maka akan terjadi satu apa satu kondisi di mana orang itu akan uh, merasakan capek apa, rasa capek ya, rasa letih. letih kemudian penat dan seterusnya hmm. namun demikian kita saat merasakan akhlak yang mulia itu dan dirasakan oleh keyakinan yang benar Betul. maka yang terjadi adalah kenikmatan dan kenikmatan Ya. ya termasuk pada saat bersenyum, ketika berikan salam, ketika hmm. kemudian apa ini memberi makan orang dan seterusnya, yeah. itu semua dilakukan dengan penuh apa ini keikhlasan karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah hmm. sehingga karenanya orang itu akan uh, merasakan nikmatnya kehidupan ini. Uh, saya terasa pada saat ada suatu masalah, hmm. kemudian saya diminta untuk memecahkan masalah itu. Kemudian terasa pada saat saya berhasil memecahkan masalah itu, yang terjadi adalah rasa senang sekali. Senang ya. itu melebihi daripada senangnya menerima harta. Hmm. Umumnya tadi saya melakukan satu pertemuan dengan beberapa tokoh yeah. nasional. Nah pada saat pertemuan itu karena kita lakukan dalam diri kita karena Allah hmm. dalam rangka untuk mengemban amanat Allah yeah. terhadap syariat Allah ini. Hmm. Pada saat ketemu dengan saudara-saudara kita itu terasa hati ini lapang, terasa nikmat, terjadi diskusi-diskusi hmm. yang lebih mengarah kepada bagaimana membentengi umat dari berbagai macam perusakan ini. Nah, apa yang ada dalam diri kita itu perasaan nikmat karena memang itu satu kebaikan. Makanya tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan kecuali itu akan kita rasakan efek apa ini positifnya dalam hati kita. Termasuk merasa nikmat di dalam diri kita ketika kita melakukan kebaikan seperti itu. Coba Anda bisa apa rasakan ketika Anda umpamanya uh, sedang diminta oleh orang tua untuk melakukan sesuatu aktivitas. Hmm. Kemudian Anda lakukan itu karena Allah sehingga berbakti kepada orang tua. Orang tua. Hmm. Meskipun terasa capek, meskipun terasa apa ini uh, berat. berat, tapi karena itu sebagai satu kebaikan, ya, baik budi kita kepada orang tua kita, yeah. maka yang terasa, terasa pak nikmat sekali. Apalagi kemudian orang tua kita merasa senang dengan apa yang kita lakukan, dan makanya uh, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, man ahsana ilaikum fakafiu. Hmm. Jika ada orang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikan orang itu. Artinya kalau kita diberikan makanan, balas memberi makanan. Hmm. Ya, kalau dikasih pakaian, balas memberi pakaian. Hmm. Kalau diberi uang, nanti balas memberi uang. Senyum. Nah, senyum dengan senyum. Senyum lagi. Gitu. Ya. ya. Nah, tapi ketika kemudian kita tidak mampu membalas yang serupa, hmm. ya, Memangnya orang mengasih kita uang atau mengasih kita pakaian hmm. atau mengasih kita uh, makanan dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama kita tidak mampu membalas kebaikan orang itu. Yeah. Apa kita lakukan? Kata Rasulullah, doakan dia. Hmm. Ini akhlak yang luar biasa. Ketika kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang yang memberikan kepada kita dengan cara membalas kebaikan itu, hmm. minimal kita doakan orang itu. Apa yang terjadi? Oh kita sepertinya telah membalas kebaikan orang itu. Yeah. Nah sekarang kita lihat kebalikannya beda. Berapa banyak daripada masyarakat kita yang kemudian apa ini e, begitu baik orang-orang yang yang ada sekitarnya kepadanya tapi balasannya diumpal <laughs> ya balasannya kemudian apa ini eh, di dicaci maki yeah. dan seterusnya makanya Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan ma ahsana asr ulama hmm. ala nas wa ma aswa'u asr asr nas ala ulama hmm. beliau katakan betapa besar peranan para ulama jasa para ulama kebaikan para ulama yeah. kepada masyarakat itu. Begitu besarnya mereka mengarahkan, mereka mengajarkan, mereka mencontohkan dalam kebaikan-kebaikan untuk masyarakat itu. Tetapi apa balasan masyarakat kepada para ulamanya? Tidak jarang kemudian yang terjadi disalah-salahkan, <laughs> dibojokkan, ya, Dikatakan itu ulama bertanggung jawab seperti ya Raya Gomo gak pernah tahu jawab gitu. <laughs> Nah ini banyak sekali terjadi di masyarakat yang kemudian kurang menghargai para ulama. Betul. Seth. Padahal mereka ini begitu baiknya kepada masyarakat, tapi bagaimana sikap masyarakat pada ulamanya ini yang harus kemudian menunjukkan suatu perilaku yang keliru. Betul. Bukan berarti para ulama itu minta dihargai, minta dihormati, tidak sama sekali. Tetapi al-jaza'u min jinsil amal bahwa balasan seseorang akan diberikan sesuai dengan apa dengan dengan perbuatannya. Iya. Kalau orang itu baik, berbuatlah baik kepadanya. Kalau orang itu berbuat buruk, jangan kamu berbuat buruk seperti dia. Sebab ada seorang beliau mengatakan, "Idza jaraita fi khuluqin dani'a, fa anta wa man mithluhu sawa'u." Ya, kalau kemudian kamu diperlakukan buruk oleh seseorang, Hmm. Tapi kamu balas keburukan itu sesuai dengan perbuatannya itu maka saat itu kamu sama dia sama. Hmm. Makanya Allah mengingatkan idfa billati hi ahsan. Hmm. Fa idalladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyun hamim. Kalau kamu diperlakukan buruk oleh orang, jangan kamu perlakukan buruk seperti orang melakukan buruk kepadamu, tapi balaslah dengan yang lebih baik. Itu akan merubah seorang lawan menjadi kawan. Hmm. Subhanallah. Tidak gampang menjadikan seorang apa ini eh, lawan menjadi kawan. Tentunya yang namanya lawan itu ada ada ada grade ya. Yeah, iya, ada tingkat-tingkatannya. Hmm. Tapi kalau kita mampu merubah lawan itu menjadi kawan, yeah. itu berarti kemampuan kita merubah suatu kondisi di mana yang negatif menjadi positif. Betul. Dan ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, termasuk bagaimana kita menyadarkan kelompok aliran-aliran sesat itu yang hmm. menyimpang itu supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka kembali kepada kebenaran Islam. Hmm. Ya, baik itu ke kepada Ahmadiyah, Syiah, LDI ataupun yang lainnya yang memang mengandung suatu penyimpangan di dalam ajarannya, yeah. maka kita serukan kepada mereka mari kembali kepada kebenaran tanpa harus kita ribut-ribut, yeah. tanpa kita harus apa ini bersikap anarkis, yeah. tanpa kita harus bersikap yang kemudian uh, memojokkan satu sama lain, Betul. tapi dengan cara yang benar kita nasihati mereka. Saya terasa bersyukur kepada Allah ketika uh, menyampaikan kepada umat uh, hmm. tentang perkembangan ajaran Syiah, hmm. apa itu dari sisi ajarannya maupun realitas kehidupannya, hmm. yang kemudian kita ingatkan kepada ahli sunnah wal jamaah supaya uh, terhindar daripada pengaruh sesat ajaran Syiah itu. Yeah. Uh, rupanya uh, ada di antara mereka yang kemudian melihat uh, apa ini uh, acara itu atau mendengar acara itu uh, kemudian saya dihubungi adanya mereka yang kemudian menyadari atas kesalahannya hmm. bahkan apa yang tertelepon dari jauh-jauh hmm. yang kemudian merasakan bahwa ini adalah sesuatu peringatan yang benar yang sehingga kita harus memenuhi keinginan ke arah kebenaran itu hmm. dan meninggalkan dengan tulus ikhlas suatu apa ini keyakinan yang keliru seperti itu. Nah tentunya kita berharap kepada uh, eh, saudara -saudara kita yang kemudian Eh, sudah terjerumus terlalu yeah. jauh dalam ajaran-ajaran aliran sesat itu. Nggak harus menunggu SKB tiga <laughs> menteri, ya. Kita kita perlu untuk kembali kepada Allah dan Rasul. sudah jelas ya. Karena memang uh, tidak ada kebenaran itu hmm. lebih daripada satu. yeah. Iya. Allah katakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq, hmm. famada ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." bahwa yang berasal yang kebenaran yang benar itu berasal dari Allah SWT. Iya. Kalau kamu tidak berada di atas kebenaran yang telah Allah tetapkan itu, maka tentunya kamu akan berada di atas apa ini kesesatan. Iya. Nah makanya Allah telah menetapkan dengan segala macam ayat-ayat yang ada dan penjelasan Rasulullah SAW adanya kelompok aliran-aliran menyimpang betul yang harus diungkap yang harus diluruskan yang harus kemudian diselamatkan minimal mengungkap tentang realitas yang ada dalam kesehatan kelompok itu. Yeah. Dimana Allah katakan, wa kadzalika nufasil ayati wa litastabina sabil mujrimin. Ya, demikian kami bacakan ayat-ayat, eh, terangkan ayat-ayat kami supaya jelas siapa orang-orang pembuat dosa yeah. yang memang mereka itu telah menyimpangkan jalan kebenaran ini. Betul. Nah, dengan demikian sekalian keseimbangan yang kita miliki dengan kejujuran yang ada pada diri kita kepada Allah ini akan menjadikan kita mempunyai akhlak yang mulia dan menghadapi hidup ini dengan penuh keseimbangan tanpa hilang apa ini kondisi dan kendali yeah. yang sehingga kemudian bisa menjadikan rusaknya kehidupan kita. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita sekalian. Iya, yeah, nanti kita akan undang rekan dokter di 8816363 atau di 0815111107 Radio Dokter 107 FM. Ya, terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di kami di 0815 Tapi pasti juga kita akan di 0816363. Sudah masuk, Mas? Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Jul, Pak. Pak Jul di? Di Bekasi. Bekasi. Silakan ya, Pak Jul ke ya. Ustaz langsung. Ya, Assalamualaikum Ustaz Farid. Assalamualaikum. Saya selalu bersemangat <laughs> kalau malam ini Pak Ustaz. Alhamdulillah. <laughs> ya, begini Pak Ustaz. Ya. Ah, dalam setahun ini saya sudah sedang dalam proses pertaubatan, perbaikan diri dan menata diri gitu Pak Ustaz. nah, dalam proses itu saya sudah pelan-pelan sudah bisa ya menjaga perilaku panca indera, kemudian sholat sunnah juga insya Allah hmm. sholat wajibnya kan tepat waktu bahkan di kantor juga kadang-kadang malu saya disebut imam besar masjid kantor gitu <laughs> sholat kantor gitu iya. kemudian yang saya ingat kemarin Pak Ustadz bilang bahwa untuk menundukkan nafsu itu seperti menundukkan kuda liar gitu Pak iya, Ustadz. Uh, dalam proses ini yang yang terjadi pada diri saya ada dua hal yang saya rasa sampai saat ini masih menjadi masalah pada diri saya yaitu yang pertama adalah ketika saya melaksanakan puasa-puasa Senin Kamis gitu Pak hmm. Ustaz. Hmm. Uh, emosi dan amarah itu malah meningkat gitu Pak Ustaz. Hmm. Bahkan hmm. terakhir kemarin Senin sampai siang itu jam 2 saya akhirnya buka saking nggak tahannya gitu Pak Ustaz. Hmm. Yang pertama, yang kedua uh, sholat subuh yang sangat sering itu terlewat, nggak terlewat sih masih terus saya lakukan cuman waktunya aja gitu Pak Ustadz padahal hmm. alarm itu saya pasang terus dan pasti saya bangun pada saat bunyi gitu Pak Ustadz terus ya, matiin lagi <laughs> matiin lagi yang saya tanyakan uh, kena ada apa gitu Pak Ustadz terus apa yang harus saya lakukan Iya. Uh, eh, yeah. Itu aja Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz yeah. terus istiqomah di jalan. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, kalau Pak Zul semangat kita semangat <laughs> Biar malam juga masih semangat Ya, Memang uh, manusia itu selalu dalam proses. Iya. Nah, yang harus uh, dijaga proses ke arah lebih baik dan lebih baik. Betul. Ada peningkatan. Artinya bukan cuma Pak Zul kita semuanya seperti itu. Kita manusia juga. Iman itu naik dan turun. Betul. Nah, turunnya iman karena kemaksiatan hmm. jauh dari Allah hmm. dan meningkatnya iman karena ketaatan dan dekat kepada Allah SWT. Yeah. Nah, kalau kemudian upaya Pak tadi itu untuk meningkatkan kualitas keimanannya dengan menjaga uh, sholatnya, puasa dan lain sebagainya. Tapi pada saat-saat tertentu justru mengalami satu kondisi di mana uh, pada saat umpamanya uh, berpuasa itu uh, banyak gangguan hmm. sehingga kemudian terpaksa harus uh, buka seharusnya uh, jangan kemudian kita mengikuti hawa nafsu hawa nafsu justru puasa itu adalah bagian dalam penundukan hawa nafsu yang sangat luar biasa yeah. sehingga Allah katakan wasta'inu bis sabri wassalah wa inna ala kabiratun dan khasyin hmm. yang mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat sabar di sini adalah puasa Nah, dengan puasa justru harus kita gunakan untuk menekan awan nafsu. Tapi kalau kemudian Pak Zul <laughs> malah buka, itu berarti awan nafsunya menang Pak Zul. Setan ya. berkibar lagi Zul. Nah, kalau kemudian Pak Zul dalam kondisi uh, puasa tapi malah emosinya meningkat, malah hmm. semangat apa ini uh, memandang wanitanya bertambah banyak, <laughs> maka yang harus dilakukan bukan malah buka Pak, hmm. malah yang terlakukan adalah umpamanya berwudhu istighfar, hmm. kemudian uh, sholat, hmm. baca Quran, tiduran, hmm. atau dialihkan hal-hal yang positif. Yeah. Bukan malah malah bah dibatasi jangan. Itu berarti kita apa nih eh, nafsu kita menang itu. Hmm. Nah hawa nafsu ini karena bukan dia berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh setan. Hmm. Maka setan akan mendorong bapak untuk hmm. bagaimana supaya mendingan minum aja deh, mendingan makan aja deh, sehingga nanti tidak emosi. Nah ini adalah satu proses latihan yang harus terus menerus kita jaga, kita rawat, kita. Betul. Nah ini menjadi pelajaran buat kita. Hmm. Nah bagaimana terutama diantaranya setelah subuh. <laughs> Kok umpamanya kelewatan ataupun ketiduran hmm. ataupun pakai alarm tetap aja kemudian alarmnya dimatikan tapi tidur lagi juga. Nah, inilah upaya harus terus menerus untuk kita lawan. Hmm. Nah diantara melawan diri kita dalam rangka untuk bisa menjaga keutuhan salat subuh berjamaah di masjid, hmm. jangan lupa sebelum sebelum tidur Udu. itu berwudu. Wudu. Ya saya coba semalam saya apa ini uh, pulang dari luar kota. Hmm. Ya, nyampe rumah jam 3. Hmm. Sementara harus salat subuh berjamaah kan. Yeah. Nah, untuk menjaga antara jam 3 sampai waktu salat subuh itu kan cuma satu jam satu jam setengah. Hmm. Kalau kemudian kita apa, langsung tidur, bablas. Padahal ngantuk itu kita tidak wudhu, itu kita bisa kebablasan. Tapi kemudian kita lawan dengan kita tidur, eh, dengan apa kita apa? Wudhu. Wudhu. Kemudian kita berdoa kepada Allah supaya apa? Hmm. Dimudahkan untuk bangun subuhnya sehingga tidak kelewatan saat berjamaahnya. Hmm. Nah ini adalah sebagai salah satu upaya untuk kemudian bisa menundukkan hawa nafsu kita dan kemudian juga berlindung kepada Allah dari godaan setan hmm. terutama dari ngantuk dan tidak bangun pada saat subuh itu. Jadi saya apa ini uh, ucapkan apresiasi kepada Bapak, tetapi yang penting jangan kemudian menjadi kebanggaan ketika disebut imam besar di kantor. <laughs> ya jangan-jangan itu pelecehan, jangan-jangan itu kemudian menjadikan kita bangga diri dengan apa julukan seperti itu. Tidak, kita berbuat karena Allah. Ada orang, nggak ada orang, nggak ada masalah. Hmm. Itu tanda keikhlasannya. Yeah. Jadi ada orang nggak perlu kemudian kita perlu lihat orang. Adapun ada nggak ada orang hmm kita pun tidak perlu mendapatkan pujian. Yang jelas, selama kita berbuat karena Allah, ikhlas karena Allah, kita tidak perlu lagi memperhatikan perhatian orang kepada kita. Mm-hmm. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas diri, aktualitas diri, mudah-mudahan selalu menjadi pekerjaan kita terus menerus yeah. dan kemudian diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah sebagaimana pembicaraan tadi yang terakhir dari Pak Zulbar iya, gitu. artinya ada usaha yang memang terus iya. digerakkan saja itu yang namanya tazkiyat nufus tazkiyat nufus jadi berusaha untuk perbaikan diri sendiri ya. terus menerus yeah. yaitu dengan meningkatkan kualitas tauhid mm. dengan meningkatkan kewajiban-kewajiban untuk kemudian kita jaga secara mm. konsekuen dan ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah yeah. ya, baik itu sholat ataupun eh, apa ini puasa ataupun sedekah ataupun yang lainnya jadi ada gerakan dan aktivitas itu terus menerus harus dilakukan harus ada ya. untuk terus meningkat kepada yang lebih baik dan lebih baik Betul. ya eh, di 816363 assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Ibu? Uh, dengan Dewi di Bekasi. Dewi di Bekasi. Silakan langsung Ibu. Oh ya, uh, Pak Ustad, uh, eh, saya saya tertarik uh, tadi ya dengan materi yang materi jatakan bahwa kita harus membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita gitu ya. Hmm. Nah, saya punya pengalaman begini Jadi ada rekan kerja yang selalu memusuhi keberadaan saya gitu. Hmm. Eh, di bagaimanapun dia itu selalu dimusuhi gitu. Hmm. Nah, uh, suatu ketika uh, saya kan sedang walimahan gitu ya, walimahan nikah. Uh, saya mengundang dia gitu. Uh, kemudian dia nggak datang dan minta maaf pada saya Ustadz. Uh, dia hmm. bilang, maaf saya nggak bisa datang karena pulang kampung gitu. Hmm. Hmm. Eh, tapi hari itu juga itu uh, eh, teman saya saya percaya itu melihat dia ternyata ada gitu nggak hmm. nggak kemana-mana. Gitu ya? Iya. Hmm. Nah, <laughs> nah itu berkali-kali bukannya sekali itu saja gitu ketika diundang gitu berkali-kali dia selalu nggak datang gitu. Nah uh, waktu itu dia sedang hajatan juga gitu ya dan dia tuh mengundang saya balik gitu uh, niat awal sih sebenarnya pengen datang ke situ Eh, kemudian uh, saya berpikir ulang uh, gimana ya kalau seandainya saya tuh nggak datang gimana sih rasanya gitu akhirnya saya sama teman-teman itu nggak datang semuanya ke sana nah apakah yang saya lakukan itu salah uh, padahal saya cuma ingin memberikan pelajaran kepada dia supaya dia bisa merasakan gimana sih rasanya kalau teman kita itu nggak nggak datang ketika diundang gitu hmm. ya mohon uh, pencerahannya. Ya. Sekarang start. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, uh, apa yang menjadi apa pengalaman bagus tadi itu e, memang bisa dipetik pelajarannya. Ada dua hal. Yang pertama kita nggak datangnya itu karena dendam. Itu yang tidak boleh. Ya kalau memang datangnya nggak datangnya karena dendam, karena dia nggak datang kita balas nggak datang, hmm. nah, itu tidak boleh. Sebab e, perilaku dendam itu perilaku yang tercela dalam Islam. Betul. Makanya e, kalau kita lihat e, bagaimana para as-salafus saleh mereka itu mudah untuk mengatakan saya halalkan seluruh keburukan kalian kepada saya pada saat dia menyampaikan hal itu kepada musuh-musuhnya ya itu diungkapkan sebagai satu bentuk permaafan meskipun selama ini orang tersebut terus menyakiti gitu bahkan sampai menyebabkan dia masuk penjara ya difitnah kemudian diumpat dipojokkan luar biasa betul tapi yang dibalas dengan cara apa dia memaafkan semua orang yang menyakiti saya saya maafkan di dunia sampai di akhirat nah karenanya eh, ini adalah merupakan suatu kelapang dadaan tanpa disertai dengan apa dengan balas dendam. Hmm. Dan itu yang terbaik. Yeah. Karena itu akan menjadi pahala buat kita. Betul. Jadi bukan sebatas untuk kemudian kita memaafkan dan tidak ada pahalanya, pasti dia berpahala. Karena ini adalah merupakan suatu bentuk apa ini jiwa besar. Yeah. Pada saat kita mampu untuk maafkan, kita maafkan. Yang penting yang tadi pertama jangan ada balas dendam. Hmm. Nah, yang kedua, boleh jika sifatnya adalah memberi pelajaran. Nah, itu ya. Nah, kan tadi eh, apa nih beliau mengatakan ini adalah sifatnya memberi pelajaran sehingga dia merasakan bagaimana rasanya kalau kemudian diundang tidak datang. Hmm. Nah, tetapi eh, eh, akan lebih baik kita jangan memberi pelajaran dulu, kita datang dulu. Hmm. Untuk kemudian menunjukkan betapa kita tidak punya rasa dendam. Kita pahami dulu. Itu ya. lebih bagus daripada yang kedua. Jadi memang e, jika kita kemudian datang, kemudian menunjukkan kita tidak ada masalah sama dia, yeah. dan kemudian kita apa ini justru menghargai e, undangan dia yeah. tanpa menghubungkan dengan e, apa yang dia perlakukan kepada kita, Betul. itu jauh lebih bagus daripada nanti yang kedua ngasih pelajaran, hmm. meskipun apa yang dilakukan itu tidak salah. Namun yang pertama jauh lebih bagus yaitu dengan jalan tetap datang tanpa kemudian apa ini menghubungkan dengan perbuatan dia kepada kita. Meskipun baik yang kedua itu tidak kategori dendam tetapi juga memberikan pelajaran meskipun itu adalah sebenarnya boleh-boleh saja nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Iya, Ustaz. E, di sini tadi di SMS ada pertanyaan, apakah sabar itu ada batasnya, Ustaz? Ya, kita ada sudah uh, menyampaikan dalam waktu yang lalu yeah. bahwa sepanjang kita hidup di dunia, sepanjang nafas ini apa ini eh, pekerja bekerja artinya sebelum mati maka sabar belum berhenti Hah. makanya sabar itu batasnya ya mati itu ya, kalau dikatakan sabar itu nggak ada batasnya ya tidak mungkin ya batasnya ya mati itu ketika seorang itu mati maka berhentilah apa ini kewajiban dia untuk bersabar hmm. nah selama dia masih hidup harus sabar Yeah. Termasuk pada saat sakit yang keras sekaligus. Di saat kemudian dia akan abu dia butuh sabar. Betul. Ya, tanpa kemudian mengeluh, tanpa kemudian meronta-ronta, namanya tasahud. Hmm. Orang yang tasahud itu, dengan teriak-teriak, dengan melempar-lempar, menyobot-nyobot, dengan memaki-maki, hmm. pada saat dia tertimpa suatu musibah, meskipun itu pada posisi dia akan meninggal berbuat seperti itu. Itu pertanda dia tidak sabar. Hmm. Makanya kesabaran ini tidak ada batasnya. Berarti ada tiga dari yang saya sebutkan. Betul. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, nggak ada batasnya. Selama kita masih hidup di kandung badan. Hmm. Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat, tidak ada batasnya. Karena maksiat selalu ada dalam kehidupan kita ini. Kemudian sabar ketika menerima musibah. Hmm. Itu pun adalah tidak ada batasnya. Batasnya adalah kematian itu. Makanya tidak benar omongan orang yang namanya sabar ada batasnya. <laughs> itu pertanda orang itu ada kelemahan dalam dirinya. Belum sabar. Sepertinya dia belum sabar. Belum sabar. Makanya kita harus sabar terus sampai apa kita mendatangi hmm. apa setelah mati itu sampai ajal sampai gitu saja. Iya, ya, gitu. Itu batasnya saat. Ya masih ada di 816363. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini ibu? Dengan Umi Tika di Cikarang. Umi Tika di Cikarang. Alhamdulillah Alhamdulillah baru kali ini saya bisa masuk ke radio Ayo berarti rezeki nih Bu. <laughs> Silakan Bu langsung ke Ustaz Bu. Ya pertama-tama saya doakan mudahan dan diberikan umur panjang. Amin. Sehingga bisa mentausia kita. Hmm. Amin. saya pribadi hmm. sangat uh, berkesan sekali dan apa mendalam saya yeah. tidak mau melewati Nanti nggak berlibur Ustaz. <laughs> Setiap hari Selasa malam Rabu saya pasti tunggu. Iya iya, silakan Ibu ke Pak Ustaz Farid. Ustaz Farid, Mbah. Iya. Alhamdulillah saya sudah menikah udah oh, enam tahun ya. Iya. Dan sampai saat ini uh, saya belum diberi kepercayaan omongan. Hmm. Tapi ada kepercayaan lagi, lain bahwa saya di, uh, diberi amanah anak yang dari usia bayi sampai sekarang dua tahun. Hmm. Laki perempuan? Perempuan. Hmm. Dan saya sudah bertanya-tanya bagaimana tata caranya yaitu dengan memberi air susu dengan saudara laki-laki ya. Hmm. Yang saya lakukan. Kemudian yang saya uh, ingin apa ya? Iya. Yeah. Ustadz kasih tahu bahwa saya itu merasa selain sekarang saya yakin, saya ingin bertambah yakin sekali bahwa anak ini adalah yang terbaik buat saya hmm. dan keluarga saya. Iya. Tapi itu ketahuan apa ibu bapak asal usulnya? Ya, ketahuan oh, iya. itu sama saya. Hmm, hmm. Itu sangat apa yang memberi positif dan suami saya juga hmm. hmm. baik sekali hmm. uh, karena anak ini gitu. Hmm. Dan selain itu saya juga ingin oh, mendoakan saya mudah-mudahan saya dikasih omongan. Iya, amin. Itu pancingan berarti. <laughs> saya tidak tahu, Ustaz. Tapi iya, Ibu. ini satu kebahagiaan dan yang lebih bahagia lagi saya bisa dengan Ustaz. Saya sampai membayangkan kapan saya bisa ketemu dengan Pak Ustaz. <laughs> Insya Allah seperti itu. Itu iya. aja, Ustaz. Iya, Ustaz. Ah, iya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini satu pelajaran penting. Ya. Betapa nilai anak ya ketika orang itu tidak punya anak hmm. maka akan terasa betapa rindu rindu dan keinginan keinginan untuk punya anak. anak tetapi banyak orang yang punya anak tapi anaknya ditelantarkan anak sialan lu gitu iya, <laughs> anak kemudian tidak diurus dicaci maki nah, ya, ada yang dicubit ada yang <laughs> ada yang dipukulin ya, ada. Ya makanya ini menjadi satu pelajaran buat ibu-ibu yang lainnya hmm betapa bahwa karunia anak ini adalah merupakan satu karunia besar dari Allah SWT. Hmm. Makanya jangan sampai kita menyanyiakan anak itu, apalagi mendidik dengan cara yang tidak benar. Hmm. Ya, kalau tadi ungu tiga, umu tiga ini apa ini uh, lebih karena anak, hmm. tidak berarti itu uh, tertutup pintu untuk arah itu. Hmm. Artinya peluang untuk bisa mendapatkan anak kandung sendiri insya Allah ada. Amin. Yang ya, pertama adalah uh, perbanyak istighfar. Hmm. Karena Allah SWT menyatakan di dalam surat Nuh. Istighfar ya, Istaghfir Rabbakum innahu kana ghaffara. Hmm. Yursilis sama alaikum madrara. Hmm. Wa yamdidkum bi amwalin wa banina wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Hmm. Jadi Nabi Nuh memperingatkan kepada kaumnya perbanyak kalian beristighfar. Karena istighfar itu akan membuka apa ini ya, kesempatan, peluang untuk kemudian kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan anak oleh Allah, hmm. diberikan apa ini kebun-kebun oleh Allah. Hmm. Sehingga pada suatu saat ada seorang datang kepada Rasulullah mengeluhkan hal yang sama. Sekian tahun saya belum nikah, kok belum dikarunia anak? Hmm. Kata istilah Budika bagus, belum diberikan amanah anak itu. Hmm. Karena memang anak itu adalah amanah. Tetapi kemudian Rasul mengatakan perbanyak kamu istighfar. Tidak diarahkan untuk kamu cek apa tidak, ya, ini, ke klinik. laboratorium atau klinik tidak, tapi diarahkan untuk perbanyak istighfar. Itu di surat berapa tadi ah, surat Surat surat Nuh tadi surat surat Nuh ya. Ayat berapa surat? Ayat berapa itu? Di dalam surat Nuh nanti bisa dilihat iya, ya. ya. Uh, sekitar ayat 78 gitu. Ya. Nah, uh, kita lihat dari apa uh, pelajaran itu hmm. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah menyuruh orang itu uh, beristighfar berdasarkan apa ini dasar daripada uh, ayat ini hmm. sehingga karenanya uh, kita anjurkan kepada Ummu Atika untuk Banyak coba istighfar. memperbanyak istighfar karena Rasulullah SAW itu beliau beristighfar dalam sehari Seribu. antara 70 sampai 100, 100 hmm. ya nah, itu Nabi Muhammad SAW yang diampunkan hmm. yang lalu dan yang akan datang hmm. ya bagaimana dengan kita makanya uh, apa uh, tentunya kalau bisa lebih banyak lagi ya minimal sebagai belajar Rasulullah 70 sampai 100 kali hmm. nah ini ada dalam surat Nuh ayat, ayat 10 eh, sampai ayat 11 hmm. يا فقلت فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. Tapi ayat ke-12. Ya di sana termasuk di antaranya Allah akan memberikan karunia anak itu. ya rezeki yang banyak jadi turunkan hujan hmm, kemudian apa nih diberikan harta harta diberikan anak yeah. diberikan kebun-kebun yeah. dan lain sebagainya ini kayaknya bisa titip pesan ke SB ini satu gitu. <laughs> iya. kepada kita semuanya Iya, artinya biar dipesanin buat itu jangan harus istighfar semua iya, harus banyak istighfar kita hmm. memang itu sebagai satu pertanda kita itu uh, ingat sama Allah. Betul. Atas kelemahan-kelemahan kita memang pantas kita kembali kepada Allah. Hmm. Semua kita kembalikan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hmm. uh, harus ada upaya untuk apa ini uh, apa mem, apa ini mengobati diri kalau yeah. memang itu ada masalah di sisi kesehatannya. Betul. Yeah. Kita banyak hal yang memang harus ditanyakan juga dari SMS tapi kelihatannya tadi masih menyambung ya, untuk umum Atika tadi itu ya. dan barangkali masih banyak lagi mereka yang kondisinya hampir mirip dengan umum Atika ya. dan di SMS juga banyak yang belum saat. Eh, mendapatkan karunia anak ya dan itu adalah satu kenikmatan sekali lagi yang luar biasa jika kita diberikan anak ini mm -hmm. dan e, kalau seandainya itu mengalami seperti itu maka tadi itu perbanyak Stefan. yang kedua berusaha untuk mengobati secara medis mm. sebab saya pernah mendalami e, tentang namanya infiltrasi apa e, e, ketidaksuburan itu mm. itu e, paling banyak disebabkan kalau orang laki itu disebabkan karena faktor uh, apa eh, memang bisa diobati. Mm. Tapi kalau wanita itu biasanya faktanya di apa, kinital kita. Mm. Itu pun masih bisa dengan cara operasi dan sebagainya. Nah, mm. eh, yang paling banyak lelaki itu adalah karena faktor penyumbatan. Makanya apa yang menyebabkan eh, tidak terjadi kesuburan itu? Mm. Makanya kalau metode penyumbatan atau kemudian eh, sel itu tidak bisa bertahan lebih daripada 48 jam mm. eh, atau kemudian eh, itu disebabkan karena mungkin apa ini eh, eh, uh, apa, terlalu capek hmm. banyak faktornya itu nah makanya eh, diupayakan untuk apa ini berobat kalau memang sudah dilakukan pengobatan itu ya kemudian pasrahkan sama Allah dan eh, eh kita tentunya eh, sambil eh, berusaha berdoa dan kita si anak yang tadi itu ya, ya yang kemudian menjadi titipan hmm. dari orang tua yang memang menyerahkan kepada umatika Atika dan didiklah anak ini dengan sebaik-baiknya ya. tapi jangan kemudian disebutkan kepada bapaknya ya. maksudnya bapak suami buat Atika ini karena ini anak angkat karena ini anak angkat ya. tetap harus menjadi anak orang tuanya. Orang tuanya. Nah, tetapi kita hanya mendidik dan yeah. memberikan apa yang terbaik buat dia. Membantu mendidik kita. Iya, Iya, di tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini, Bapak? Jibril di kerangan Permai. Jibril di kerangan Permai. Silakan Silakan Pak Jibril. Ya, Iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, kata siapa eh, Ustaz, saya mau penjelasan lagi tentang yang Rabu kemarin kan yang salah salah masalah kepemimpinan Pak. Nah, hmm. Dikatakan kemarin kalau tidak salah bahwa kita tidak boleh meminta pemimpin menjadi pemimpin artinya oh, Menja menjadi pemimpin. Iya, ya, artinya hmm, kalau kita lihat saat ini kan eh, kita kan karena situasi situasi kan eh, banyak orang yang memang menjadi pemimpin tapi dalam rangka untuk eh, mencari solusi yang terbaik. Hmm. Seperti bagaimana kita lihat banyak juga yang menjadi pemimpin jadi dia bisa misalnya eh, sangat merayapnya seperti sekolah sampai SMA gratis itu hmm. apa memang tidak dibolehkan karena saya lihat dari saat ini di dunia ini kayaknya, kayaknya juga belum ada yang yang terpimpin secara artinya tidak ada orang yang minta itu artinya hmm. dengan, dengan pencalonan gitu hmm, hmm. nah apakah memang itu mutlak tidak boleh gitu kan itu hmm. pertama yeah. kedua, ya kedua kalau boleh saya juga mau menjelaskan tentang ada juga yang mengatakan Ustaz tentang maaf nih eh, siapa Mustaqim. Itu artinya katanya uh, dia mengatakan itu jalan orang-orang yang yang punya pendirian. Eh, hmm. Dia ada dilakukan katakan kan uh, jalan yang lurus. Nah, itu begitu kan. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Salam kata. Ya. berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Hmm. Sekali lagi itu adalah amanat amanat itu ketika disebut oleh orang yang tidak cakap hmm. untuk menerima amanat itu hmm. itulah menjadi masalah hmm. nah makanya uh, kita diberikan satu pedoman oleh Rasulullah SAW jangan kamu meminta jabatan hmm. sebab kamu ketika meminta jabatan itu dan sampai memperoleh jabatan itu karena apa ini uh, uh, mengharapkan jabatan itu maka itu berarti kamu tidak akan dibantu oleh Allah SWT. Tentunya ini dalam kategori memang orang itu tidak pantas untuk menerima jabatan itu. Tetapi ketika orang itu memang pantas untuk menerima jabatan itu, dan dia menunaikan sesuai dengan ketentuan yang telah tetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tentunya itu yang lebih baik. Tentunya itu lebih baik meskipun e, di masa sekarang ini eh, hampir-hampir tidak ditemukan orang menerima jabatan itu tanpa meminta-minta masih ada pak ya kita masih ada e, di tempat-tempat lain suatu jabatan diperoleh tanpa meminta-minta karena mereka melihat orang yang berhak menerima jabatan itu dianggap orang yang paling mumpuni di tempat itu. Tentunya ini uh, perlu uh, kedewasaan ya perlu melihat kemaslahatan umat. Kalau kemudian sebatas e, bagaimana menjadi pemimpin agar eh, sekolah SD, SMP, SMA itu gratis, iya. mungkin ini e, sangat sederhana sekali. Betul. Sebab masalah umat kita ini bukan masalah pendidikan saja, iya. ya itu pendidikan juga kesehatan, kemiskinan. Hmm. Yang paling dahsyat itu adalah kebodohan agama. Hmm. Yang Orang ini kurang mendapat perhatian daripada pemimpin-pemimpin hmm. kita. Kalau dia pada bikin gereja Sehingga justru sebaliknya yang terjadi adalah kita dipertontonkan kepada perilaku-perilaku pejabat-pejabat yang tidak jarang dalam tanda kutip pertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Ini menunjukkan mereka banyak yang tidak mumpuni begitu. Disebabkan karena memang tidak pantas untuk menerima itu. Yeah. Nah, kalau kemudian terjadi perebutan kekuasaan, oleh mereka yang memang merasa dirinya mampu. nggak ada masalah itu antar mereka. Tapi yang penting jangan bapak lah, jangan kita lah pak. Sebab e, masalahnya tanggung jawabnya terlalu berat. Karena memang kalau sampai kita memperoleh jabatan tanpa apa dengan cara yang yang tidak apa ini tidak dibenarkan, apalagi dengan mengeluarkan biaya yang begitu besar padahal belum tentu menerima jabatan itu, ini juga akan akan jadi masalah. Makanya uh, Pak Jibril saya tetap pada apa nih eh, uh, prinsip yang disampaikan Rasulullah hendaknya kita tidak minta jabatan saya memang karena itu adalah menjadi menjadi sesuatu yang terbaik buat kita. Iya. Yeah. Karena apalagi uh, kalau sampai jabatan itu merusak tatanan prinsip kita, merusak tatanan apa nih moralitas kita karena memang lingkungan yang kurang bagus. Paling tidak keselamatan yang harus kita lakukan keselamatan untuk diri sendiri baru kita menyelamatkan orang lain. Tapi kalau kita sudah merasa mampu, boleh kita menerima jabatan itu dengan penuh amanat kita tunaikan jabatan itu dan mereka mencari Allah sesuai dengan syariat Allah. Insya Allah pasti Allah akan membela dan menolong orang seperti itu. Iya. Nah kemudian yang yang kedua makna suratul mustaqim itu pendirian yang kuat. Uh, Pak Jibril uh, Barakallahu Rasulullah SAW pernah menetapkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa in asaba faqad akhta." Hmm. Ustaz mengatakan, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an hanya dengan pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, tanpa didasarkan kepada keterangan yang benar yang bersumber dari Al-Quran sendiri atau bersumber dari Rasulullah atau bersumber dari para sahabat atau bersumber dari Al-Tafsir minimal itu maka kalau dia hanya dasarnya pendapat tok tanpa didasarkan kepada dasar-dasar yang kuat itu, maka itu berarti dia salah meskipun benar. Dia salah meskipun benar. Sehingga karenanya ketika kita menerangkan apa itu as mustaqim bukan hanya dasarnya pendirian. Kalau pendirian itu bisa benar bisa salah. Yang namanya pendirian kan. Tetapi bagaimana Rasulullah menafsirkan apa ini as mustaqim ini? Yeah. Kalau kita lihat Al-Quran, Allah katakan, "An hadza sirati mustaqim." Hmm. Allah menisbatkan jalan tadi itu kepada dirinya sendiri. Inilah jalanku. Berarti bukan semua pendirian, ini jalan Allah. Ya, di dalam surat uh, Al-An'am ayat 153 Allah katakan, "Anna hadza sirati mustaqim, fattabi'uhu." Inilah jalanku yang lurus. Maka kamu harus ikuti itu. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan apa makna jalan yang lurus ini, yaitu dengan ilmu yang benar, hmm. yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, dan dengan mengamalkan secara konsekuen. Itulah siratul mustaqim. Maka jangan kita menafsirkan sesuai dengan pikiran-pikiran seperti tadi disampaikan oleh Uh, apa ini kawan daripada Pak hmm. Jibril itu. Hmm. Nah, karenanya kembali ketika saat kita menafsirkan Al-Qur'an harus kembali kepada dasar-dasar benar dalam Al-Qur'an itu namanya at-tafsir bil ma'thur. Hmm. Tafsir dengan dalil-dalil Eh, apakah dari Al-Quran Al atau dari Sunnah atau, dari keterangan para mufassirin. Hmm. Itu insya Allah menjadikan kita selamat karena kita dalam menyikapi Al-Quran berbeda dengan kita menyikapi buku-buku lain, Pak. Yeah. Nah ini tentunya karena firman Allah itu ada mengandung beberapa hal, Pak. Yang ya. pertama ada di dalam Al-Quran itu hal-hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Hmm. Sampai para ulama pun tidak mengetahuinya. Yeah. Ya. Yang kedua ada hal-hal yang hanya diketahui oleh para ulama. Orang awam tidak akan tahu itu. Yeah. Yang ketiga ada yang sifatnya umum orang awam orang ulama atau siapa dia paham. Gampang dicerna. Ketika Allah katakan apa ini bumi yeah. al ard yeah. atau samawat atau disebutkan langit. Langit. Kita tahu bumi ini langit itu. hmm, jelas. Secara umum masyarakat semua tahu. hmm. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan masalah perincian-perincian yang diterangkan oleh Al-Quran yang faham adalah para ulama. Hmm. Ada hal-hal lain yang tidak diketahui meskipun para ulama. Mereka hanya pasrah kepada Allah ketika Allah menyebutkan tentang dirinya sendiri. Hmm. Ya, Allah manusia yang kategori ulama itu hanya mengimani apa yang Allah turunkan. Padahal hakikat sebenarnya dia tidak tahu. Karena dia tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan itu, tetapi dia menerima apa yang diterapkan oleh dan disampaikan oleh Al-Quran begitu saja. Yeah. Di antaranya umpamanya maafin ya, alif lam mim, toha yasin. Hmm secara pasti tidak ada orang yang tahu apa maknanya itu. Tetapi yang terjadi adalah upaya para ulama untuk mengungkap itu. Hmm. Makanya Al-Quran akan selalu memberikan ilmu kepada kita. Jika kita kemudian merujuk kepada Rasulullah SAW, subhanallah akan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, di SMS dulu Ustaz ya, yeah. di iya. Ini banyak dari salah satunya dari Andi Ustaz ya. Hmm. Bagaimana cara me, apa ya menghantam dendam ini artinya supaya dia dendam gitu set, Ya. Ada menghapus dendam gitu set. Ya, barakallahu fiik. Hmm. Uh, tentunya kita tahu bahwa dosa itu ada empat macam. Hmm. Ada ini kata Bukhari rahimahullah, dosa ada empat macam. Yang pertama, dosa di mana orang itu merasa paling hebat, paling suci, ya. Membersihkan dirinya sebetulnya nggak punya salah. Betul. Nah, inilah yang akibatnya dia menjadi orang yang sombong. Menjadi orang yang takabur. Menjadi orang besar diri, bangga diri. Ya. Nah, hati-hati terhadap dosa seperti ini. Ini yang termasuk kategori apa ini dosa yang yang sangat tinggi ini. Ya, kemudian dosa yang kedua adalah dosa apa ini e, eh, syaitaniyah dosa yang kategorinya seperti yang dimiliki oleh setan. Apa dosa setan itu? Dia adalah dendam kepada manusia. Nah, karena dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Yeah. Karena menganggap dirinya lebih hebat dari Adam. Adam dari apa? Dari tanah, dia dari api. Hmm. Nah, karena dia dikeluarkan dari surga itu, kemudian ada dimasukkan dalam surga, dia dendam itu. Hmm. Nggak bisa saya masuk neraka sendirian. Nggak bisa saya dilanda sendirian. Saya harus menyesatkan seluruh manusia. Itu sumpah iblis. Hmm. Wabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia itu. Percaya juga setan nama Allah Iya, pasti dia percaya sama Allah karena dia tahu, tetapi dia melanggar gitu. Hmm. Maka kemudian dia sesatkan pertama, pertama kali adalah Adam dan Hawa. Hmm. Dan ini karena dendamnya tadi itu. Nah, begitu pula yang ditanamkan oleh iblis kepada para pengikut-pengikut ajaran yang menyimpang. Hmm. Apakah itu ajaran agama yang menyimpang atau agama aliran sesat ditanamkan kepada mereka oleh iblis supaya terdapat di dalam dirinya dendam disebabkan adanya orang-orang yang benar mengikuti jalan yang benar itu. Ya. Disebut oleh orang hasad dan minian andi anfusim. Karena apa? Dengki karena dendam yang ada di mereka itu. Yeah. Nah, ini adalah dosa yang kedua. Hmm. Kita tentunya berusaha untuk melepaskan diri daripada godaan setan, pengaruh setan, hmm. supaya tidak dendam. Makanya kita harus lawan rasa dendam ini dengan kemudian tertarik itu banyak istighfar, minta ampun kepada Allah yeah. dan minta pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan rasa dendam ini. Ya, bukan cuma dendam sejarah saja, <laughs> tetapi dendam yang ada dalam hati disebabkan karena kita diperlakukan buruk dan sebagainya oleh objek lain kita. Nah, kemudian dosa yang ketiga adalah dosa seperti binatang buas yang sifatnya adalah mau nerekam, mau apa nih, mau ngasih orang lain, cabik, ya, dan sebagainya begitu. Yeah. Dan dosa yang keempat adalah dosa seperti binatang pada umumnya, hmm. yaitu kait dengan makanan haram, tampilnya orang. Hmm ya itu kemudian masalah seks, hmm. ngawur seks, kemudian apa selingkuh dan sebagainya. Ini dosa pada umumnya yang dilakukan oleh umat manusia dan ini yang paling banyak. Dan ini kaitan dengan perut binatang. dan yang di bawahnya ini. ini dia binatang. adalah apa dosa seperti binatang. Hmm. Nah makanya tentunya kita uh, berusaha bagaimana untuk bisa menghindari empat macam model apa ini eh, dosa-dosa uh, itu mm. dan kita mungkin tidak akan lepas ya dari seluruh dosa-dosa itu. Mm. Namun demikian uh, kita diberikan oleh Allah pintu untuk bertobat, beristighfar ya untuk kemudian menghapuskan segala uh, dosa yang pernah kita lakukan. Yeah. Karena dosa itu sebenarnya ada dua. Yeah. Ya, ada dua saja. Yang pertama meninggalkan perintah Allah hmm. atau kemudian melanggar larangan Allah. Hmm. Maka itu dosa. Iya. Ya barakallahu fikum. Jadi dendam itu bisa diredam dengan kondisi yang demikian saja. Iya, insyaallah. Ingat semuanya itu dosa itu saja. Iya, insyaallah. Ya, Mas Bagus masih ada telepon? 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Ibu? Dengan Om Titi Yasi. Maaf Ibu, eh, monitornya dikecilin sedikit. Dengan Ahmad Om Titi Yasi. Ya. Halo. Halo, halo. Dengan? Oh, mau nanya, Ustaz. Iya, iya, silakan, Ustaz. Anak punya tetangga Nazoro, jahat banget gitu. Hmm. Pak, mukul-mukul anak-anak gitu, gitu, gitu. Jahatnya memukul anak-anak gitu? Ah, uh, padahal anaknya sekarang dia menghasil tetangga gitu kanan kiri gitu. Hmm. Gimana cara bersabar menghadapi orang Nasoro tersebut? Bisa diakhir. Iya, tapi eh, anak ibu juga misalnya selalu mengganggu orang itu atau tidak? Uh, aku sama anaknya yang sama-sama anak kecil. Oh gitu ya. Gitu, iya, yes, San. Iya, ini salah Ini perilaku anak-anak yang orang tua pada ikut San. Iya. Uh, sebenarnya yang namanya tetangga hmm. itu ada hak. Iya. Iya, tetapi juga ada kewajiban. <laughs> ya, dia haknya untuk dihormati, dihargai, hmm. dan jangan sampai diganggu. Hmm. Tetapi mereka juga punya kewajiban untuk juga menghargai tetangganya. Betul. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hatta ya'mana ah. eh. jaruhu bawa'iqah. Hmm. Tidak boleh tidak beriman seseorang itu sampai dia uh, tetangganya merasa aman dari gangguannya. Angkana yu'minu ya. billahi saja. Ya? Nah, ini jadi hmm. kalau hmm. orang itu hmm. uh, benar, maka dia tidak akan mengganggu tetangganya. Betul. Tapi sebaliknya, ketika orang itu nggak benar, hmm. dia, akan mengganggu tetangganya. Nah, okay. cara mengganggu tetangga itu bisa umpamanya menyakiti anak si tetangga. Yeah. Bisa kemudian menfitnah si tetangga. Hmm. Bisa kemudian merusak apa ini e, harta si tetangga dengan melempar batu, dengan melempar gentengnya dan sebagainya. Hmm. Nah, ketika kita mempunyai tetangga yang seperti ini, ya paling tidak kita harus ada upaya untuk Eh, meluruskannya, mengingatkannya. Ya, kalau kemudian kita tidak mampu, maka kita bisa menyampaikan kepada ketua RT atau ketua yeah. RW iya. yang akan menegur tetangga seperti itu. Hmm. Kemudian kita juga bisa melalui tetangga lain yang baik-baik hmm. untuk kemudian mencoba untuk menyadarkan orang seperti ini. Hmm. Karena dia akan tidak mungkin mengganggu anak-anak kita saja, hmm. pasti juga akan mengganggu tetangga yang lainnya atau yeah. anak tetangga yang lainnya. Hmm. Nah karenanya memang bersabar dalam uh, kondisi seperti itu uh, luar biasa dan itu menjadi pahala yang luar biasa. Sehingga kalau memang tidak bisa dipertahankan uh, berada di lingkungan seperti itu, maka tentunya jalan yang terbaik adalah pindah ke tempat lain. Nah, Izzat, uh, apalagi yang... kalau sampai merusak sisi akidah. Umpamanya. Tetangga-tetangga itu udah non-muslim, kemudian suka iya. mengganggu yeah. dan mempengaruhi anak-anak dan itu berarti akan membahayakan anak-anak itu sendiri. Yes. Iya. Makanya yang jelas uh, upaya untuk meminimalisasi hmm. ya kejahatan si tetangga itu uh, itu memang harus terus dilakukan yeah. dan jangan sampai kemudian anak kita uh, bermain ke tempat itu umpamanya atau diingatkan tapi namanya anak tetap aja lari ke tempat itu ini, nah, ini tentunya harus terus menerus untuk dimonitor hmm. dan kalau bisa uh, melalui toko masyarakat sekitar itu juga untuk apa untuk dinasehati begitu diingatkan gitu tadi kan Ustadz bilang antara ada hak dan kewajiban. yeah. Iya. uh, bisa uh, bisa Ustadz bilang kewajiban dulu atau hak dulu yang kita keluarkan kepada uh, jiron kita tuh lagi situ? Ya tentunya uh, hak tetangga. Hmm. Makanya atau kewajiban kita gitu. Ada ada ungkapan al jaru qobledar. Hmm. Kita memilih rumah itu lihat dulu tetangganya sebelum kita memilih rumah itu. Hmm. Nah seringkali kita dihadapkan kepada kondisi milih rumah dulu baru <laughs> dapat tetangga. Gitu. Hmm. Nah, akibatnya timbul hal, hal seperti itu. Hmm. Nah, ketika kita dihadapkan pada kondisi di mana tetangganya seperti itu, hmm. uh, hak tetangga itu tetap harus kita berikan. Hmm. Umumnya kita hormati dia, hmm. kita tegur dia, ya. kita kirimin apa ini uh, makanan, dan ya. sebagainya. Ya bisa jadi disebabkan tetangga itu bersifat dengki dia, hmm. dia pendengki dia, sehingga kemudian cenderung untuk e, berbuat jahat kepada ya. tetangganya. Nah makanya uh, kewajiban kita, kewajiban kita yeah. untuk menghalau kejahatannya, mm. untuk apa ini memperkecil e, pengaruh buruknya. Betul terhadap lingkungan yang ada itu. Yeah. Nah, kalau kemudian uh, apa ini bisa dilakukan yang tadi itu lewat eh, masyarakat sekitar situ, tokoh masyarakat lewat mm. RT RW, mm. itu semua adalah jalan yang kemudian bisa ditempuh. Mm. Dan kesabaran dalam menghadapi tetangga seperti ini ini luar biasa. Yeah. Ada kejadian menarik sekali. Mm. Ada seorang tetangga sahabat merusak sebuah rumah, ya. Ini di masa Rasulullah di mana tetangga ini punya kurma kurmanya itu pohon kurma itu uh, melewati apa, pagar. melewati pagar ke tetangga sebelah dan tetangga sebelah ini adanya adalah anak-anak yatim. Nah yang namanya anak-anak kan suka kemudian apa uh, mengambil apa kurma Batu. itu ya tanpa sepengetahuan si yang punya gitu. Mm -hmm. Yang namanya anak-anak kan. Yeah. Nah satu kali uh, uh, tetangga ini marah-marah mm. kepada apa ini anak-anak yang yang apa yang ambil makan korma. atau ambil kurma itu si tetangga ini nah akhirnya uh, keadaannya dilaporkan oleh ibu Rasulullah. anak itu anak yatim itu kepada Rasulullah SAW. Hmm. sehingga kemudian uh, Rasulullah SAW uh, eh, men menyampaikan kepada para sahabat siapa di antara kalian hmm. yang mau membeli surga hmm. apa itu ya Rasulullah yaitu bebaskan pohon kurma yang ada pada satu rumah yang bersebelahan dengan dengan anak-anak yatim. Hmm. Ya. Beli kurma itu, pohon kurma itu dan berikan pohon kurma itu kepada anak yatim itu. Hmm. Ya. Nah, sehingga kemudian Abdurrahman lah yang mengatakan saya mau ya Rasulullah. Abdurrahman Abdurrahman bin Auf. Kemudian dia datang untuk kemudian membebaskan apa ini membeli kurma itu hmm. pohon kurma itu siapa yang nggak mau dapat surga dengan membeli kurma kan hmm. ternyata oleh orang yang jahat ini hmm. kurmanya ini pohon kurmanya dijual berkali-kali lipat Tinggi untuk menggunakan sama dengan harga tinggi itu hmm. tetapi karena dia ingin mendapatkan surga itu dibayar cash kemudian kurma, pohon kurma itu diserahkan diberikan kepada tetangga orang itu hmm. yaitu anak-anak yatim sehingga kemudian turunlah ayat Al-Quran ya. dalam surat Al-Lail itu Ya. Yaitu apa? فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى Hmm. فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Iya. Orang yang tetangga buruk ini Hmm. menjadi kecaman Al-Quran sepanjang zaman. Ya Allah. Coba itu. Hmm. Sementara orang yang Sudah berbuat baik bin itu, yang membebaskan itu, kemudian dapat pujian sepanjang zaman. Itulah nilai kebaikan itulah nilai keburukan. Yeah. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi tetangga-tetangga yang seperti itu.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 Alhamdulillah alamin.